Sampai datang dalil yang menunjukkan perkara itu tidak boleh ya. Walaysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madhkuri. Dan bukanlah perkara yang disyariatkan ya. dan tidaklah termasuk perkara yang disyariatkan. Ghairul ladzi fi syar'ina madhkur apa-apa yang tidak disebutkan di dalam syariat kita. Ya, laisa masyuran, bukanlah perkara disyariatkan. Minal umuri perkara apa saja? Ya, itu tidak syaratkan. Ghairul ladzi fi syar'ina madkuri. Ya, selama tidak disebutkan petunjuknya, penjelasannya di dalam syariat kita. Nah, <clears throat> qala rahimallahu taala wa al-aslani dzakarahuma Syekhul Islam rahimallahu taala fi kutubih. Kedua prinsip ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab-kitab beliau. Wa dzakara anna al-asla alladhi bana alaihi al-Imam Ahmad madhhabahu dan beliau menyebutkan bahwasanya prinsip yang dibangun di atasnya Al-Imam Ahmad nam di dalam membangun madhabnya al asla fil adati al-ibahah bahwasanya asal dari adat kebiasaan itu adalah boleh ya fala yahrumu minha illa ma warada tahrimuhu maka adat kebiasaan itu tidaklah menjadi haram kecuali apabila datang dalil yang mengharamkannya ya. jadi yang perlu dipahami Islam tidak datang untuk merubah adat kebiasaan manusia tidak ya. bahkan adat itu pada asalnya boleh selama tidak ada pengharamannya ya. Jadi kalau adat itu bertentangan dengan syariat Islam, dengan akidah Islam, maka itu yang disingkirkan. Seperti misalnya adat, ya. Kalau mau menikah harus demikian dan demikian, ya Allah. Adat kalau mau bangun rumah mesti nah memotong kepala apa? Memotong kambing dan menaruh kepalanya di bawah pondasi. Nah, dengan keyakinan-keyakinan kesyirikan, maka ini adat yang harus disingkirkan. Ya. Tapi kalau kalau adat yang berkaitan dengan pakaian adat yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, maka hukum asalnya adalah boleh. Kecuali datang larangan seperti misalnya pakai pakaian yang ketat dan menyingkap aurat eh, bagi perempuan, maka ini baru tidak boleh. Pakai pakaian yang ada gambarnya makhluk hidup, ini juga tidak boleh. Pakai pakaian sutra untuk laki-laki, ini juga tidak boleh. Tetapi pada asalnya hukum pakaian itu adalah boleh ya, pakaian apapun yang dilakukan oleh suatu masyarakat selama tidak ada keterangan yang mengharamkan sifat-sifatnya maka hukum asalnya boleh. Ya, ini al aslu fi adatina ibah. Ya, asal dari adat kebiasaan kita itu adalah boleh. Ya, hatta yaji asariful ibaha sampai datang ya, perkara yang mengharamkan ibadah. Ya, jadi jangan sampai kemudian salah kaprah kita mengatakan bahwasanya Islam datang untuk merubah adat istiadat tidak. Adat kebiasaan kita yang itu tidak ada larangannya dalam syariat maka itu boleh. Adat kebiasaan kita makan dengan nasi, ya. Tidak boleh kemudian oh ini tidak sesuai sunnah Rasulullah tidak pernah makan nasi, harus ganti makan dengan kurma. Tidak. Ya. Makan makanan ini termasuk kebiasaan kita. Yang tidak boleh kemudian makan dengan tangan kiri. Ya, makan ayam tanpa disembelih secara syar'i dan seterusnya. Nah, ini jadi merupakan mazhab Imam Ahmad rahimallahu taala adalah bahwasanya asal di dalam adat istiadat itu adalah boleh. Tidak ada yang haram dari adat kebiasaan tersebut kecuali apabila datang pengharamannya. Nah, kecuali datang pengharamannya. Wa anal asla fil ibadatil al-hadr. Fala yushra'u minha illa ma syarahu Allah wa rasuluhu. Dan bahwasannya asal dari seluruh ibadah itu adalah dilarang al-hadr Eh, dilarang, tidak boleh. Fala yushra'u minha maka tidak disyariatkan, tidak diperintahkan ibadah-ibadah itu kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selama kita tidak mengetahui tuntunannya, tidak mengetahui perintahnya untuk melakukan suatu ibadah, maka tidak boleh kita lakukan. Sampai kita mengetahui, oh Allah perintahkan, Rasul perintahkan, baru kita lakukan. Tapi kalau tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh kita beribadah dengan cara-cara yang kita karang sendiri. Tidak boleh kita beribadah dengan cara-cara yang kita lihat dari orang lain, padahal tidak ada tuntunannya dari Allah dan, dan Rasulnya. Nah, kemudian fal adatu maka adat itu adalah ia ya ma'ata dan nasu minal ma'akil wal masyaribi wasnabil malabisi wadh wal maji'i wal kalami wasair tasarrufatil mu'tadah maka yang dimaksud dengan adat itu adalah apa yang terbiasa manusia dengan atau berupa makanan, minuman dan berbagai macam pakaian dan pergi dan pulang ya, yakni cara atau kebiasaan mereka dalam pergi dan pulang wal kalam demikian pula dalam ucapan eh, kalimat perkataan bahasa mereka wasari dan seluruh tasarufat tasarufat eh, ini adalah perilaku eh, perbuatan perilaku al mu'tadah yang terbiasa eh, dikatakan adat karena berasal dari kata ini ada sesuatu yang dilakukan secara berulang oleh manusia ada yaudu artinya mengulangi eh, dikatakan adat karena perbuatan itu dilakukan enam terulang, ya, berulang. Ya. Nah, seperti makan, memakai pakaian. Nah, setiap hari memakai pakaian. Habis <clears throat> ya, lepas yang satu karena kotor ganti dengan yang yang bersih seterusnya. Nah, ini adat. Memang adat karena manusia terbiasa nah, dengan perkara tersebut. Baik dari makanan, minuman, ya, berbagai macam pakaian, tidak cuma yang kita pakai, juga termasuk pakaian ini misalnya karpet ya, dan lain-lain <clears throat> Kemudian al-zahab wal maji. Nam berangkat dan pulang dengan apa, bagaimana. Nam demikian pula bahasa. Ini merupakan adat Rasulullah tidak pernah pakai bahasa buton. Ya. Harus pakai bahasa Arab. Ya. Nah kalau adat kita, kebiasaan kita dengan bahasa setempat, maka itu adalah boleh hukumnya. Ya. Adalah boleh hukumnya. 6 demikian pula semua perkara-perkara yang manusia itu terbiasa dengan dengan perkara tersebut. Fala yuhramu minha illa ma haramallahu wa rasuluhu. Maka tidak ada yang haram darinya kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya haramkan. Imma binasin sorihin baik itu dengan nas yang sorih ya, dengan nas yang sorih yang ini jelas misalnya enam Allah Subhanahu wa taala enam melarang <coughs> perkara-perkara yang mengarah kepada perzinaan ya. walaupun misalnya Orang terbiasa ini iya, iya. kalau masyarakat di sini kalau acara kumpul laki dan perempuan joget bareng loh. Itu tidak boleh walaupun kamu katakan itu adat, tapi dilarang, ya, dilarang mendekati zina. Oh, ada di sini kalau mengadakan acara mesti harus minum sopi, dilarang walaupun itu adatnya. Nah, walaupun itu adatnya Allah larang dengan nasi yang sorry, yakni Allah mengharamkan khamar, ya, mengharamkan khamar. Au yadkhulu fi umumin au qiyasin sahih atau dia masuk kepada keumuman yang ditunjukkan nas. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala nam menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah mengharamkan seluruh perkara yang jelek, ya. Seluruh perkara yang jelek. Allah Subhanahu wa taala nam mengharamkan perkara-perkara yang jelek dan menghalalkan yang baik-baik. Maka rokok masuk di dalam hal ini. Walaupun tidak tersebutkan yang di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah bahwasanya rokok itu haram ya karena mungkin belum ada pada masa tersebut tetapi masuk dalam keumuman enam keumuman dalil bahwasanya Allah mengharamkan yang jelek-jelek dan menghalalkan yang baik-baik maka kalau kita tanya siapapun orang yang masih berakal sehat dan tidak mengikuti hawa nafsunya rokok itu baik atau jelek maka mereka akan mengatakan rokok itu jelek bahkan sampai orang-orang kafir sekalipun mereka mengakui kalau rokok itu jelek nah maka disitulah dalil Nah diharamkannya rokok adalah masuk ya, pada keumuman dalil ya, pada keumuman nas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan enam perkara-perkara yang jelek ya, mengharamkan perkara yang keji. enam au qiyasin sahihin atau dikiaskan dengan perkara atau dikiaskan dengan kias yang sahih. Ya. Sebagaimana tadi, enam ada perkara di zaman Rasul belum ada dan ada perkara itu zaman kita. Enam dan sifat-sifatnya seperti dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, ya, dan terpenuhi syarat-syarat dari kias maka nah dia dihukumi dengan kias yang sahih tersebut. Wa illa fasairul adati halalun. Maka kalau tidak demikian maka pada asalnya seluruh adat kebiasaan manusia itu adalah boleh. Ini adat kebiasaan manusia nam pada asalnya boleh ya, sampai datang nas yang mengharamkannya baik dengan nas yang sorry nam atau yang datang secara umum ya, dengan maknanya atau dengan kias yang sahih. Wa dalilu ala hilliha qauluhu ta'ala dan dalil atas enam <coughs> kehalalannya yakni kehalalan adat kebiasaan manusia itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Jadi apa-apa yang ada di muka bumi ini, nah Allah ciptakan bagi bagi kita, bagi manusia. Ya. Kalau makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, nah tempat tinggal untuk ditempati, nah dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua itu untuk manusia. Ya, jadi pada asalnya adalah halal. Ya, sampai kemudian datang pengharumkan pengharumannya, yakni bahwasanya Allah mengharumkan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya, adapun selain itu maka itu adalah halal. Nah, demikian pula ya, dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya pernah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah beliau bersabda, antum alamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih tahu tentang urusan dunia-dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, berkaitan ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka nah hendak melakukan yakni upaya ya, dalam pengawinan enam buah kurma enam jadi dalam permasalahan pertanian ya, kemudian <clears throat> enam ada perkara yang menyebabkan Rasul mengatakan antum alamu bi umur dunyakum kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian ya, jadi berbuat apapun dalam permasalahan dunia selama tidak menyelisih syariat maka itu adalah perkara yang yang boleh ya, perkara yang yang boleh Nah, fahadha yadullu ala annahu khalaqa lana ma fil ardi jami'ahu jami'ahu. Maka ini menunjukkan yakni ayat yang disebutkan tadi ini menunjukkan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kita yakni untuk manusia. Ya, untuk manusia. Linantafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa' agar kita memanfaatkannya Nah, bagaimanapun cara kita memanfaatkannya, ya, bagaimanapun kita memanfaatkannya. Nah, ini adat kebiasaan. Ya. Hukum asalnya adalah boleh. Nah, selama tidak datang pengharamannya. Nah, wa amal ada adapun ibadah-ibadah itu, fa inna Allah khalaqal khalqa liya li ibadatihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 dan tidaklah aku aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi beribadah Seorang yang mau beribadah kepada batu nggak boleh beribadah kepada pohon, tidak boleh beribadah kepada bintang, tidak boleh beribadah kepada enam apapun tidak boleh. Asal dari ibadah-ibadah itu tidak boleh. Nah, sampai datang apa? Perintah dan perintah Allah apa? Beribadahlah hanya kepada Allah. Allah melarang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa bayyana fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam al ibadati allati yu'badu biha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya dan dijelaskan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ibadah-ibadah yang nah, diamalkan untuk ibadah tersebut. Nah, ibadah itu tidak boleh ngarang sendiri. Tapi ibadah harus dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah harus sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah di dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Nah, wa amar bi ikhlasiha lahu dan Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa mukhlishina Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka itu mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu adalah untuk ibadah. Ya, Allah perintahkan manusia demikian belajar adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian beribadahnya tidak boleh dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ibadah itu harus dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amaluhu amaluhu maqbulun. Maka barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biha yakni dengan ibadah yang diperintahkan tersebut mukhlishan dengan penuh keikhlasan fa'amaluhu makbulun maka amalannya diterima maka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Wa man taqarraba ila Allah bighairiha fa 'amaluhu mardudun. Maka barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan selainnya, dengan selain ibadah yang dituntunkan, yang diajarkan, yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, <clears throat> maka amalannya tertolak. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nam disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna huwa Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, nah maka amalan itu tertolak. Ya, maka amalan itu tertolak. Nam. <clears throat> Dan di dalam lafaz yang lainnya, nam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ahdatsa fi amrina ma laysa fihi huwa raddun. Nam. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami apa-apa yang tidak ada padanya, ya, maka amalan itu tertolak. Nah, demikian pula ya, dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, ya, yakni perkara yang diadakan di dalam agama yang tidak ada tuntunannya, karena semua kebidahan itu adalah kesesatan. Ya, semua kebidahan itu adalah kesesatan wasahibuhu dakhilun fi qouli ta'ala dan pelakunya yakni pelaku enam amalan yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya dakhilun fi qouli ta'ala dia masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam billah. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka apakah mereka memiliki para sekutu yakni mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala syara'u lahum din yang mensyariatkan bagi mereka agama ini malam ya'zam bihillah apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi barang siapa yang mengadakan suatu amalan di dalam agama yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, enam, dia menyadari atau tidak menyadari dia telah menjadikan pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala.